sifat-sifat yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita di majlis ilmu ini sebagai amal kebaikan yang semoga kita bisa memetik buahnya nanti di yaumil akhirat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab dan di antara sifat orang yang dia mentahkik tauhid yang dengannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang yang dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di dalam kitab tauhid pada bab yang ketiga yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan satu bab yang beliau berikan judul babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisabin. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya Kemudian Allah eh, dikatakan kepadanya wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan bersama mereka ada 70 ribu dari umatmu yang mereka masuk hisab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa tanpa adab. Dan di antara sifat mereka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yastarkuna mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah wala yaktawuna dan tidak meminta untuk diobati dengan bentuk pengobatan kai wala yatatayyaruna dan mereka tidak bertatoyur wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama kalimat yang terakhir dari sifat orang yang mentakik tauhid wa ala rabbihim yatawakkalun ini mengumpulkan sifat-sifat yang sebelumnya yang mereka tidak meminta ruqyah mereka tidak mengobati dirinya dengan besi panas dan mereka tidak bertatoyur semua ini mereka lakukan karena besarnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang tidak meminta ruqyah karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah hatinya bersandar kepada raki, kepada orang yang merukyah dan juga kepada rukyah itu sendiri. Begitu juga dengan pengobatan kai. Pengobatan kai, pengobatan dengan besi panas ini biasanya oleh orang-orang Arab ya, digunakan sebagai bentuk pengobatan yang terakhir. Jika pengobatan pengobatan yang lainnya tidak mampu mengobati penyakit, yang diderita oleh seseorang maka jalan yang terakhir yang mereka lakukan adalah dengan cara mengkai dan biasanya kalau mereka berobat dengan cara kai biasanya sembuh sehingga banyak manusia yang menggantungkan hatinya bersandar kepada kai begitu pula dengan orang-orang yang bertatoyur sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya orang-orang yang bertatoyur yang mereka memutuskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sifat yang keempat di sini Rasulullah mengumpulkan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka pun tidak lupa untuk mengambil suatu sebab. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang bertawakal untuk mengambil suatu sebab dan tatkala seorang itu mengambil suatu sebab tidaklah menafikan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bertawakal saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengambil suatu suatu sebab sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu dan tawakal ini adalah merupakan amalan hati murni yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Oleh karena itulah seseorang yang ber, dia bertawakal kepada selain Allah pasti siriknya. Beda dengan pembahasan kita tatkala kita membahas masalah al-mahabbah dan khauf. Ya terkadang seseorang tatkala dia uh, mencintai atau takut kepada selain Allah dibolehkan. Ya, jika takutnya tersebut atau mahabanya tersebut adalah mahabah yang atau takut yang tabii. Tapi masalah tawakul yang merupakan amalan hati yang murni tidak boleh dipalingkan ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, pasti dia terjerumus ke dalam kesirikan, baik sirik akbar maupun sirik asgor. Dan kemarin sudah kita jelaskan batasannya yang sirik akbar jika seorang dia bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang terkhusus adalah terkait dengan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia di akhirat nanti. Seorang bertawakal kepada orang soleh yang sudah mati, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya terkait dengan pengampunan dosa, mendapatkan syafaat ataupun yang yang semisalnya yang ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala atau dalam perkara-perkara dunia seorang yang bertawakal kepada selain Allah dalam memperoleh anak ataupun yang yang semisalnya yang memang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang memang makhluk diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirik asgar seperti seorang yang dia bertawakal kepada kemahiran seorang seorang dokter ataupun yang semisalnya yang sidik asgar ini intinya dia bertawakal kepada suatu sebab ya dan melupakan sang pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian ulama juga menjelaskan suatu istilah yang mesti kita perhatikan tatkala ada orang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaika maka ini jelas hukumnya tidak boleh dan di dalamnya terdapat dua unsur kesirikan. Tatkala kita mengatakan tawakal tu Allah wa alaika, saya bertawakal kepada Allah dan juga kepada kamu, ya maka di dalamnya ini mengandung dua unsur kesirikan. Yang pertama adalah memalingkan tawakal kepada selain Allah wa alaika alaika Sementara sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya tawakal ini adalah murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesirikan yang kedua tatkala diatofkan dengan huruf atau wau yang menunjukkan berarti dia apa menyeratakan menyamakan antara Allah dengan dengan makhluk. Adapun perkataan tawakal tu Allah summa alaika saya bertawakal kepada Allah summa alaika kemudian kepada kamu dengan summa yang menunjukkan tertib urutan tidak ada unsur penyamaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya boleh atau tidak? Tawakal tu ala Allah thumma alaika. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau perkataan tawakal tu ala Allah thumma alaika, maka ini mengandung satu unsur kesirikan, yaitu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan perkataan masya Allah wa syi'ta, ini tentu tidak boleh tapi kalau kita mengatakan masya Allah, thumma syi'ta, maka ini hukumnya adalah boleh. Nanti insya Allah kita akan jelaskan uh, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdullah babu ma, babu ma, babu majaa babu qali masya Allah wasi'ta. Bab tentang perkataan hal ini adalah merupakan kehendak Allah dan juga kehendak kehendak kamu. Kemudian kita sampai pada uh, poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwasanya tawakul ini adalah ibadah. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya Allah lah dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya ayat ini yaitu terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, tatkala Musa berkata kepadanya, kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku," kata Musa, "udkhulul ardal muqaddasah." masuklah kalian ke bumi yang Allah sucikan yaitu Ardun Palestin ya bumi Palestin untuk membersihkan tempat tersebut dari orang-orang wathaniyin itu orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat itu Palestin dikuasai oleh para penyembah berhala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk berjihad linasri tauhid untuk menegakkan kalimat tauhid dan menghancurkan kesirikan serta kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa allati kataballahu lakum. Yang tempat tersebut telah Allah tetapkan bagi kalian ataupun orang-orang seperti kalian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin dan janganlah kalian berbalik ke belakang karena takut kepada musuh fatanqalibu khasirin. Kalau kalian melakukan seperti itu, maka kalian benar-benar menjadi orang-orang yang yang merugi. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun keluar bersama Bani Israel dalam rangka berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala walakinna Bani Israel kanu qauman jabbanun ya, akan tetapi Bani Israel mereka adalah suatu kaum yang sangat pengecut ya tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Musa bersama kaumnya untuk masuk ke negeri Palestina membersihkan tempat tersebut dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk memasuki tempat tersebut menyerang mereka maka Bani Israel mengatakan qalu mereka berkata ya Musa inna fiha inna fiha qauman jabbarin wahai Musa sesungguhnya ya di, di negeri tersebut di dalamnya terdapat kaum jabbarin kaum yang sangat besar yuqalu ka yuqalu kana fiha dikatakan ya yang menguasai negeri Palestina pada saat itu adalah sebuah kabilah yang mereka dinamakan dengan Al-Amalik. Kabilah Al-Amalik kanu dan fi khalkim aqwiya yang mana mereka adalah suatu kaum yang memiliki penciptaan ya bentuk badan yang begitu besar dan kuatnya. Ya sehingga orang-orang dari Bani Israel mereka jabbanun mereka pengecut tidak berani untuk menghadapi mereka. Kemudian mereka bahkan mengatakan wa inna lan nadkhulah la in wa inna lan nadkhulah hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami tidaklah akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar dari tempat ter tersebut. Ya. Kemudian berkatalah dua orang dari Bani Israel eh, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan qala rajulani maka berkatalah dua orang dari Bani Israel yang Allah berikan keimanan kepada mereka minal ladina yakhafuna yang mana mereka berdua ini termasuk dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala an'amallahu alaihima yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka nikmat. Ya Allah telah memberikan nikmat kepada keduanya dari keimanan dan niat yang jujur. ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang laki-laki ini mengatakan udkhulu alaihimul baba. Ya masuklah kalian kepada mereka al-baba dengan melewati suatu pintu. Yakni maksudnya seranglah mereka sampai mereka melihat bahwasanya kalian memiliki kekuatan sehingga mereka akan takut dan keluar dari tempat tersebut. faida dahol tumu faida dahol tumuhu fa innakum ghalibun. Maka jika kalian benar-benar masuk ke, ke tempat tersebut, ya kalian benar-benar menyerang mereka dan mereka melihat kekuatan yang ada pada diri kalian, fa innakum ghalibun. Maka sesungguhnya kalian akan mengalahkan mereka. Kemudian dua orang laki-laki ini ya mereka tidak hanya bersandar kepada kekuatan yang ada pada diri mereka akan tapi dua orang laki-laki ini pun menasehati kaumnya jangan lupa kalian pun harus wa'alallahi fatawakkalu ya dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar orang yang beriman Syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah Ta'ala wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah ditinjau dari tiga sisi. Ya, ditinjau dari tiga sisi. Yang pertama adalah kalimat wa 'alallahi fatawakkalu. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan wa 'alallahi 'alallahi ini adalah jar wa majrur. Ya, wa huwa al jar wal majrur yang dia muta'alliq dengan suatu fi'il fiilnya adalah tawakkalu dan biasanya yang namanya jar wa majrur ini yang dia muta'alik memiliki kaitan dengan suatu fiil biasanya dia letaknya jatuh setelah fiil jalastu alal kursi alal kursi ini adalah jar wa majrur dia muta'alik dengan suatu fiil yang disebutkan yaitu jalastu tatkala alallahi wa alallahi jar wa majrur ini dikedepankan dari muta'aliknya Seharusnya kalimatnya fatawakkalu 'ala Allah. Fatawakkalu 'ala Allah dan bertawakallah kalian kepada Allah. Akan tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jar wa majurnya. Maka menurut kaidah di dalam bahasa Arab apabila ada suatu kalimat yang seharusnya letaknya dia di belakang kok dikedepankan maka hal ini menunjukkan yufidul hasr, menunjukkan pembatasan Ai maknanya tawakkalu 'ala Allah wa la tatawakkalu 'ala ghairihi. Maka bertawakallah kalian kepada Allah dan jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada suatu amalan yang wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Karena pada kalimat wa alallahi fatawakkalu ini yufidul hasr. Ada suatu kata atau kalimat yang seharusnya dia letaknya di belakang kok di, dikedepankan maka ini menunjukkan pembatasan menunjukkan tawakal itu hanya wajib ditujukan kepada Allah semata maka apabila ada suatu amalan dia hanya boleh ditujukan kepada Allah semata menunjukkan amalan tersebut adalah adalah ibadah ini sisi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya tawakul adalah ibadah yang kedua adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala fatawakkalu maka bertawakallah ini fiil amr. Ya, menunjukkan perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut adalah Allah cintai. Dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Kemudian yang kedua, yang ketiga in kuntum mu'minin jika kalian orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakul sebagai syarat keimanan seseorang. Suatu amalan apabila dia dijadikan sebagai syarat keimanan menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah kepadanya wajilat qulubuhum maka hati-hati mereka akan bergetar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an zadathum imanan maka keimanan mereka akan bertambah wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam uh, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dengan tiga sifat. Ya, wasafallahu al-mu'minina haqqan bi sifatin taktadi kamal al-iman. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman yang dia benar-benar beriman Kan di sini Allah mengatakan innama ya innama ini adalah menunjukkan taukid penegas pembatasan sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka memiliki tiga sifat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini yang menunjukkan kesempurnaan keimanan yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah al-khawfu minallahi inda dzikrihi yaitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang yang beriman ya apabila mereka ditakut-takuti ya, tentang Allah Subhanahu wa taala tentang adab Allah Subhanahu wa taala khafu mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka mendengarkan suatu tausiah dari seseorang misalnya yang menjelaskan akan sangat pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dia ditakut-takuti dengan hal yang demikian itu dicerita uh, dijelaskan kepada orang ini tentang keadaan-keadaan siksaan di dalam neraka maka khaufu mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa idza dzukiru billah dan apabila mereka diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala tadzakkaru maka mereka pun akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jika mereka dikatakan kepada mereka ittaqullah takutlah kalian kepada Allah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musyrik ya peringatan yang diberikan kepada mereka maka sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun beda dengan orang-orang yang beriman tatkala mereka diberikan peringatan maka peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada diri dari pada diri mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin berikanlah peringatan sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman jadi orang-orang yang beriman ya apabila dia dinasihat di, diberikan suatu nasihat diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala maka nasihat tersebut akan memberikan uh, manfaat bagi orang-orang yang beriman tersebut. Adapun orang-orang munafik ya jika mereka diberikan suatu peringatan diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala maka kebalikannya akan bertambah kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara sifat mereka adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Itu bertambah keimanan mereka tatkala mendengar mendengar kalamullah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi alamatul iman. Dan ini adalah termasuk dari alamat-alamat keimanan yang ada pada diri seseorang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan atasnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya dia memahaminya, dia mendengarkan Al-Quran dan memahaminya, maka akan bertambah keimanan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda sekali lagi berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, kemudian yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat dari orang-orang yang beriman yang merupakan syahid dari pembahasan kita adalah firman Allah taala wa ala, wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Rabb merekalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali sebagaimana sudah kita jelaskan dari uh, firman Allah wa ala wa ala wa ala Allahi wa ala rabbihim yatawakkalun menunjukkan tawakul ada ini adalah ibadah sebagaimana penjelasan pada ayat yang sebelumnya ini sama dengan firman Allah wa ala Allahi fatawakkalu. Jadi dalamnya ada unsur pembatasan. Kemudian dalil yang ketiga adalah surat Al-Anfal ayat 64. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, hasbukallah. Cukuplah Allah bagimu. Dijelaskan di dalam ayat ini, dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam ayat ini, yang menjadi khitab ya ayuhan nabiyyu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berkata kepada nabinya yang mulia hasbukallah cukuplah Allah bagi kamu hasbuk di sini maknanya adalah kafika Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu dan juga wa manit taba'aka minal mu'minin dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang-orang yang mengikutimu minal mu'minin dari orang-orang yang ber, beriman ya dijelaskan di sini oleh Syekh Al Fauzan syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala hasbukallah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mencukupimu ya fa idza hasbukallah jika Allah mencukupimu fayajibu tawakkul 'ala Allah maka wajib atas kamu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wal i'timadu alaihi subhanahu wa taala wahda dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah mungkin Allah akan mencukupi dirimu, mencukupi seseorang kecuali dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan dia, maka dia wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan ini adalah merupakan salah satu buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia benar-benar bertawakal menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dirinya baik di dunia maupun di akhirat dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya bentuk kecukupan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan seseorang sebagaimana kita contohkan yang dia mungkin melamar suatu pekerjaan di, di apa eh, ingin menjadi pegawai negeri kemudian dia sudah berusaha mengambil suatu sebab dan dia sudah merasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak masuk tidak diterima ke uh, tidak diterima ya masuk ke uh, pegawai menjadi pegawai negeri yakinilah bahwasanya itu adalah bentuk kecukupan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diri dirinya ya bisa jadi itulah yang memang yang terbaik bagi dirinya jadi di antara uh, makna dari hasbuhu Allah akan mencukupinya bukan berarti ya tatkala kita melakukan suatu aktivitas kita bertawakal kepada Allah kita ingin menginginkan sesuatu ternyata kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sementara kita sudah merasa kita sudah bertawakal kepada Allah tapi kalau Allah tidak memberikannya mungkin itu adalah merupakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala Ya sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terlalu, kalau kita dalam kondisi yang seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersuudzon kepada diri kita, berburuk sangka. Mungkin kita tahu wakalnya tidak benar. Dan yang kedua adalah kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah bentuk kecukupan yang Allah berikan kepada diri diriku, ya. Kemudian eh, dalil yang selanjutnya An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas qala beliau berkata membawakan firman Allah Subhanahu wa taala hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagi kita wa ni'mal wakil dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk bersandar berkata Ibnu Abbas qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar ya perkataan ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke dalam neraka wa Muhammadun dan begitu pula ucapan ini pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu tatkala mereka yaitu orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abi Sofyan ia berkata kepadanya innan nasa qad jama'u lakum faqsahum fazadu fazadahum imanan yang ini sudah kita jelaskan pembahas, terkait dengan pembahasan al al khauf ya dijelaskan di sini oleh Syekh Al Fauzan ya, bahwasanya perkataan ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya tatkala beliau dilemparkan ke dalam api yang mana Ibrahim alaihissalam Allah utus pada suatu kaum yang mereka menyembah para berhala patung-patung bintang-bintang yang mana mereka membangun uh, patung-patung yang ini adalah merupakan uh, istilahnya adalah uh, jelmaan dari bintang-bintang yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim hakikatnya ya'budu ya'budunal al-kawakib. Jadi mereka menyembah bintang-bintang, kemudian mereka membangun suatu bangunan patung-patung yang mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut adalah tempat untuk bertempat tinggalnya ruh-ruh para bintang yang ada di di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam eh, untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid dan hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam mereka tidak menerimanya bahkan mereka murka dengan kemurkaan yang sangat tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang mereka miliki. Kemudian mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar. Ya sampai-sampai Nabi Ibrahim dilemparkan dengan dengan sebuah alat, ya dengan sebuah alat dari jarak jauh. Ya kata, kemudian tatkala dilemparkan, maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Maka Allah pun berkata kepada api tersebut, Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah wahai api bardan, engkau menjadi dingin dan memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan syahid dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Hasbunallah wa ni'mal wakil yang di sini memberikan suatu faidah bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Suatu amalan suatu amalan apabila dia diganjar dengan amalan dengan eh, dengan eh, buah yang sangat besar ya diberikan ada ganjarannya diberikan balasan pahala ataupun yang semisalnya menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Apabila ada suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya eh, dengan suatu kebaikan maka menunjukkan amalan tersebut adalah adalah ibadah dan perkataan ini pun telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu penjelasannya tatkala kita membahas bab tentang al khawf Kemudian yang terakhir di sini ada beberapa faidah yang dapat kita ambil sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan berdasarkan nas-nas dalil-dalil yang sudah kita bawakan. Di sini beliau memberikan beberapa faedah. Yang pertama, ya diambil dari ayat-ayat dan asa dari Ibnu Abbas bahwasanya tawakul kepada Allah ini adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, eh, faedah yang kedua bahwasanya bertawakal kepada selain Allah di dalam perkara yang makhluk tidak mampu, maka ini hukumnya adalah syirik akbar seperti orang-orang yang bertawakal kepada patung-patung, orang-orang yang bertawakal kepada penghuni kubur, para wali dan orang-orang orang-orang soleh di dalam mendapatkan rizki atau agar di, di apa di wadaf ilmu dar agar dilindungi dari mara bahaya atau disembuhkan dari suatu penyakit ataupun yang semisalnya ya dari perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian faedah yang ketiga ya diambil dari nas-nas yang tadi sudah kita jelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tawakal kepada Allah adalah syaratun fi sihatil iman merupakan syarat dari sahnya keimanan. Ya sebagaimana firman Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian faedah yang keempat, yu'khadhu min hadhihi nusus, ya, diambil dari nas-nas ini bahwasanya annal iman yazidu wa yankus kama huwa madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ini adalah sebagaimana madhabnya ahli sunnah wal jamaah yang menyelisihi orang-orang murji'ah dan juga orang-orang khawarij ya orang-orang khawarij dan orang-orang murji'ah menganggap iman itu adalah suatu kesatuan satu kesatuan kesatuan yang utuh ya orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij di dalam memahami keimanan ya eh, pondasinya sama jadi mereka menganggap bahwasanya iman itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Bedanya orang-orang murjiah mereka menganggap bahwasanya kemaksiatan sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Ya, kemaksiatan sama sekali tidak mempengaruhi keimanan asal dia beriman dalam hati dia, ya maka kemaksiatan yang mereka lakukan sama sekali tidak mempengaruhi keimanan yang ada pada diri diri mereka. Adapun orang-orang khawarij ya yang mereka gulu, mereka menganggap bahwasanya seseorang yang melakukan kemaksiatan maka keimanannya ternafikan secara totalitas. Ya, jadi orang-orang khawarij mereka mengkafirkan para pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatan yang dosa besar. Jadi ya, di, dikafirkan dikafirkan oleh orang-orang orang-orang khawarij. Ya, jadi mereka eh, tidak tidak memiliki keyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Mereka mengatakan ima iman itu ada, ima tidak ada. Ima ada, ima tidak ada. Seseorang yang dia melakukan kemaksiatan maka menunjukkan imannya itu tidak ada. Ini adalah keyakinan orang-orang Khawarij. Kemudian faedah yang kelima di dalam hadis dalilun ala wujubil akhdi bil asbab ma'a tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Ya wajibnya bagi kita untuk mengambil suatu sebab yang disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan bab atau wakul kita masuk pada bab yang selanjutnya yaitu bab ar-rabi wa wathalathun bab yang ke-34 bab qaulillahi ta'ala yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirin wa qalihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa may yaqnatu min rahmati rabbih iladzalun dan barang siapa yang dia berputus asa dari rahmat rahmatnya kecuali mereka adalah orang-orang yang yang sesat. Adapun arti dari ayat yang pertama afa aminu makrallah apakah mereka merasa aman dari makar Allah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun tidak ada seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang yang merugi. Di dalam bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab yang mulia ini. Kemudian yang kedua adalah makna dari makrullah, makna dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang ini ana ambil dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Alusi di dalam kitabnya uh, At-Tamhid, Sarah Kitab Tauhid, tentang perbedaan di antara para ulama manakah di antara khob dan roja yang harus lebih ditekankan fi ayyuhuma yughallabu al khob amir roja manakah yang harus lebih ditekankan oleh seorang hamba apakah perasaan khobnya atau perasaan rojanya apakah harus seimbang atau bagaimana nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitabnya At-Tamhid kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil kita langsung masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab yang mulia ini di dalam kitabnya yaitu Kitab Tauhid yang ini anda ambil dari kitab Tamhid dan juga kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua ayat sekaligus itu dalam surah Al-A'raf ayat 99 dan juga surat Al-Hijr ayat 56 yang maksud beliau adalah untuk menjelaskan ya wajibnya di antara uh, dia menjelaskan di antara kewajiban orang yang bertauhid atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-jam'u bainal khauf war raja. Menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Yang mana hal ini adalah min wajibatil iman merupakan kewajiban dari keimanan yang ada pada diri seseorang. Walayati illa bidzalika. Dan tidaklah sempurna ketauhidan yang ada pada diri seseorang kecuali pada dirinya terkumpul rasa khauf dan roja. Ya terkumpul pada dirinya rasa khauf dan roja. Kemudian dikatakan fa'adamu jam'i bainal khauf war roja' ketidakadaan penggabungan antara khob dan roja pada hati seseorang munafin likamali tuhid Ini dapat menafikan kesempurnaan tuhid Jadi seseorang yang dia tidak menggabungkan di dalam hatinya rasa khob dan rasa roja, ya, mungkin dia hanya takut saja, tidak diiringi dengan roja, atau dia hanya roja saja tapi tidak ada rasa khaufnya kepada Allah maka yang seperti ini tidak ada tidak adanya penggabungan dua ibadah hati ini munafin di kamali tuhid ini dapat menafikan kesempurnaan tauhid berarti tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari dari Islam ya kecuali nanti memang ada unsur berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan Fal wajibu alal abdi maka wajib atas seorang hamba ayaj'ala khaufahu ma'ar raja. Dia menjadikan takutnya dia kepada Allah disertai dengan rasa roja. Wa ayaj'ala roja'ahu ma'al khauf dan dia wajib menjadikan rasa rojanya kepada Allah tapi disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa aman dari makar Allah sebagaimana dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menjadi inti pembahasan dari kitab-kitab kitab kita ini, seseorang yang tidak ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pada dirinya ya akan muncul sesuatu yang merupakan kelaziman dari ketidakadaan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seseorang yang dia tidak ada perasaan roja harap kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menimbulkan ya perkara yang yang ditimbulkan dengan tidak ada rasa rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan karena tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan seseorang yang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak ada rasa roja dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di sini membawakan firman Allah dua dua ayat sekaligus yaitu surah Al-A'raf yang Allah mengatakan afa aminu. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Tidaklah seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang merugi. Ini disebabkan karena tidak ada rasa takut yang ada pada diri dirinya. Adapun ayat yang selanjutnya wa may yaqnatu mir rahmati rabbih ila dhalun ya dan barang siapa yang dia berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia adalah orang-orang yang tersesat hal ini disebabkan karena tidak ada rasa roja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid dan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini adalah untuk menjelaskan wajibnya bagi seorang mukmin menggabungkan rasa khauf dan roja ya tidak seperti orang-orang khawarij yang mereka hanya mengedepankan rasa khaufnya saja tanpa diiringi dengan rasa roja dan tidak seperti orang-orang murjiah yang mereka hanya mengedepankan rasa rojanya saja tanpa diiringi dengan rasa rasa khauf sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita masuk pada uh, poin yang kedua yaitu tentang makna dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan wa makrullahi subhanahu wa taala di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah isolul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yas'uru isolul uqubah penguluran uqubah penguluran siksa atau penundaan siksa ila man yast ila man yastahiqquha ya terhadap orang yang memang dia berhak mendapatkannya min haitsu la yas'ur dalam keadaan orang tersebut tidak menyadarinya bahwasanya dia sedang diulur siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah mereka siapakah orang-orang yang mendapat makar Allah ini yang dia diulur siksanya dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya dia sedang ditunda siksaannya, diulur siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mereka ya senantiasa selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pengulurannya? Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada orang ter tersebut. Sehingga ada ulama yang mendefinisikan dengan definisi yang lain ya terkait dengan makar Allah yang mereka mengatakan istidrajullahi li abdihil asi bin ni'ami thumma akhadahu thumma akhadahu lahu akhdan azizan muqtadiran ya jadi makar Allah adalah istidraj Allah Subhanahu wa taala istidraj ini sama maknanya dengan makar ya li abdihi al asi kepada hambanya yang berbuat maksiat Bagaimana bentuknya? Bentuk istirahat Allah ini, penguluran atau penundaan siksa ini bin ni'ami, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada orang ini. Semakin berbaksiat kepada Allah, kok dia semakin banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Maka yang seperti ini adalah merupakan makar Allah Subhanahu wa taala yang nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan siksaan yang keras dan tiba-tiba tanpa dia sadari ya min haitsu min haitsu la yas'uru ya dalam keadaan dia tidak menyadarinya hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal Rasulullah pernah bersabda idza ra'aitumullaha yu'til abda wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lamu anna dhalika istidraj jika kalian melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan wahwa mukimun ala ma'asihi sementara hamba ini senantiasa berada di atas kemaksiatan ada seorang hamba Allah berikan dia nikmat tapi hamba ini berada di atas kemaksiatan fa'lamu kata Rasulullah maka ketahuilah anna dzalika istidraj bahwasanya yang demikian itu adalah istidraj atau makar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya bahwasanya merasa aman dari makar Allah ini timbul dari ketidakadaan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan ya takut adalah ibadah dari da, eh, dari beberapa sisi yang menunjukkan takut ini adalah ibadah yang pertama yaitu tatkala seseorang seseorang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak adanya tidak dengan di dalam hatinya dia merasa tidak tidak merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ini dikatakan ibadah ya termasuk dari ibadah yang sangat agung ditinjau dari dua sisi yaitu dari zat takutnya tersebut ya dia dia menanamkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang hal ini tatkala dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ibadah yang lainnya apa itu yaitu tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kalau dia melihat misalnya selama ini dia banyak melakukan suatu kemaksiatan ternyata kok nikmat yang Allah berikan kepada dia bertambah banyak. Mungkin yang asalnya ya misalnya sebagai seorang mahasiswa yang setiap bulannya biasa dikirim uang satu juta, kemudian dia berfoya-foya dengan uang tersebut, dia banyak melakukan kemaksiatan, kok dikirimnya eh, bulan depannya jadi dua juta. Maka orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dalam hatinya akan merasa waswas, oh, ini jangan-jangan ini makar Allah Subhanahu wa taala. Perasaan saya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok saya malah mendapatkan nikmat. Ya, maka orang yang seperti ini kalau dia sudah merasa seperti ini, dia banyak melakukan kemaksiatan, tapi kok malah uh, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya semakin banyak yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ya, sebelum Allah timpakan adab yang sangat pedih kepada kita, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari makar Allah intinya adalah penguluran atau penundaan siksa Allah kepada orang yang berhak mendapatkannya dalam keadaan dia tidak merasanya yaitu orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak merasa. Adapun makna dari al kunut ya wa may yaqnatu min rahmati rabbih yaitu barang siapa yang dia e, berputus asa itu dia merasa jauh dari kelapangan dan merasa jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang ini timbulnya dari tidak ada rasa roja dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin yang ketiga tentang ikhtilaful ulama, perbedaan di antara para ulama manakah yang harus lebih ditekankan rasa khauf atau roja. Yang jadi perbedaan para ulama ini manakah yang harus lebih ditekankan, bukan menghilangkan salah satunya. Ya, dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan Eh, Syekh Alusyih di dalam kitabnya At-Tamhid yang intinya para ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yajibu pendapat yang pertama berkata sebagian dari para ulama wajib untuk menyamakan antara rasa khob dan roja harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah salah satunya. Wa salat tapi sebagian salat mengatakan yughallibu jani bil khawb yugallibu janabal khawf itu seorang harus lebih apa lebih menekankan rasa takutnya ala janibil raja atas sisi harapnya jadi sebagian ulama ya ulama salaf sebagian dari ulama salaf mereka berpendapat lebih ditekankan rasa takutnya dibandingkan rasa rojanya ini dalam artian dia nggak menghilangkan rasa roja tetap rasa rojanya itu ada tapi rasa khaufnya lebih lebih besar dibandingkan rasa roja dan sebagian salaf ada yang mengatakan lebih ditekankan rasa rojanya ala janibil khauf atas rasa khaufnya maka disimpulkan oleh Syekh Alusi pendapat mereka semua itu sebenarnya tidaklah salah tinggal dilihat keadaan masing-masing dari seseorang kapan dia menyamakan kapan dia lebih menekankan rasa khaufnya dan kapan dia lebih menekankan rasa rojanya. Beliau mengatakan wa tahqiqu an wa tahqiqu anna dzalika ala halin. Ya, dan yang yang lebih tepatnya ya, penjelasannya bahwasanya demikian itu tergantung dari keadaan. Yang pertama, idza kana al-abdu fi halis siha was wa kana minal musari'ina fil khairat fa hadha yanbaghi ayatasawiya ayatasawwa fi qalbi al khauf wa ya fa yakhaf wa yarju jadi apabila seorang hamba nanti kita uh, lihat kondisi kita kita dilihat di kondisi yang yang mana dan sehingga kita nanti bisa menempatkan uh, antara khauf dan roja yang ada pada diri kita yang pertama jika seorang hamba dalam keadaan sehat ya, dia diberikan keselamatan dan dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan maka selayaknya bagi dia untuk menyamakan di dalam hatinya rasa khob dan roja. Ya kalau seseorang ya kita dalam keadaan seperti ini, tubuh kita sehat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk dari orang-orang yang bersegar di dalam melakukan kebaikan, kalau kita dalam kondisi yang seperti ini, maka hendaklah kita menyamakan antara rasa khob dan roja. Meng mengimbangkan antara rasa khob dan roja tujuannya adalah kita agar kita tetap istiqomah di atas kebaikan tersebut. Ya ibarat kita berjalan pada sebuah rel, kita hentangkan kedua tangan kita, kalau kita tidak ingin jatuh ke ke salah satu dari sisi rel tersebut, maka kita harus mengimbangkan antara kedua tangan kita biar kita tetap dapat berjalan di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas kebaikan. Ini kalau kita Eh, berada dalam keadaan sehat, selamat dan termasuk dari orang-orang yang yang semangat di dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, wa in kana fi hal istiha wa salama wa kana min ahli isyan ya fal wajib alaihi ayughalliba janib janibal khauf hatta yankaffa anil ma'siyah jadi apabila seseorang dia dalam keadaan sehat diberikan keselamatan fisiknya ya kemudian dia akan tetapi dia termasuk dari pelaku maksiat ya, dia banyak melakukan kemaksiatan maka wajib bagi orang yang seperti ini untuk lebih menekankan rasa takutnya dibandingkan rasa rojanya ya. kenapa harus lebih ditekankan rasa takutnya dibandingkan rasa rojanya agar dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam posisi ini seorang hamba dia lebih menekankan rasa rojanya, maka dia tidak akan bertobat. Ah nantilah, mumpung masih muda. Nanti kalau kepala umur kepala empat baru saya bertobat. Ah, ah nantilah apa yang saya lakukan kan bukan bukan sirik, nggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kan dosa dosa selain sirik ya asal dia tidak melakukan kesirikan kan Allah akan ampuni berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sehingga dia tidak akan apa? Tidak akan bertobat kalau rasa rojanya yang lebih dia tekankan. Maka pada situasi yang seperti ini, kalau kita dalam keadaan sehat dan selamat, namun kita banyak melakukan kemaksiatan, maka yang harus kita tekankan adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita lebih tekankan sampai kita berhenti dari maksiat. Kalau kita sudah berhenti dan kembali kita ber, melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu kita kembali mengimbangkan antara rasa khob dan rasa roja. Namun kalau kita terjerumus lagi ke dalam perbuatan maksiat, maka pada saat itu lebih kita tekankan rasa rasa khobnya. Ya. Kemudian yang ketiga, idza halil marid, apabila seseorang dalam keadaan dia sakit yang dikhawatirkan akan kematiannya, sakit parah, ya, yang dikhawatirkan akan kematiannya, maka pada saat itu yajibu alaihi wajib bagi dia untuk lebih membesarkan sisi rojanya dibandingkan rasa khaufnya. Fayakumu fi qalbihi ar-raja wal khauf lakin yakunu raja'uhu a'dham min khaufihi. Jadi dia menegakkan di dalam hatinya menghadirkan di dalam hatinya rasa roja dan khauf Tetap dia hadirkan dalam hatinya rasa khauf akan tetapi rasa rojanya harus dia lebih besarkan dibandingkan rasa khaufnya. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda la yamut ah-, ahadukum illa wa huwa yuhassinu dhanna bi rabbih. Tidaklah salah seorang di antara kalian meninggal dunia ya tatkala sakratul maut detik-detik wafatnya dia meninggal dunia illa kecuali hendaklah dia yuhassinu dhanna bi rabbih memperbaik sangkaannya kepada Robnya karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti perasaan hambanya ya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sahih yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti perasaan hambanya maka tatkala kita sakit dengan sakit yang yang parah ya, yang membawa kita kepada kematian yang mungkin misalnya uh, kita seseorang mungkin ditakdirkan uh, dia kena kanker ya, dengan yang sudah parah gitu ya bahkan sudah para dokter mengatakan ya paling nggak tahan satu bulan atau atau setengah bulan misalnya gitu ya kemudian kita mendengarnya ya maka pada saat itu kita lebih menekankan rasa rojak kita mengharap dosa-dosa kita Allah ampuni, kita mengharap ibadah kita Allah terima. Tatkala kita mengedepankan rasa roja dalam keadaan seperti itu, kita berbaik sangka kepada Allah, ya kita mengharap Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni mengampuni dosa kita dan menerima amalan kita dan kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga, kita meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti perasaan hamba ter tersebut. Ya, ini kesimpulan yang dijelaskan oleh Sesoleh Al-Fauzan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.